Definisi sahabat Sahabat adalah orang yang sempat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menjumpai beliau dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal sebagai seorang mukmin. Termasuk ke dalam kategori sahabat adalah orang yang sempat murtad kemudian kembali memeluk Islam seperti Al-Ash'ad bin Qais dia termasuk orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia dibawa sebagai tawanan kepada Abu Bakar. Lalu bertaubat dan Abu Bakar radhiyallahu an menerimanya. Terkecualikan dari kategori sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Akan tetapi ia tidak sempat bertemu dengan beliau, seperti Raja An Najasyi. Begitu pula terkecualikan dari kategori sahabat orang-orang yang murtad dan mati dalam keadaan murtad seperti Abdullah bin Khattal yang terbunuh pada waktu penaklukan Makkah, Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang murtad pada masa Umar dan mati dalam keadaan murtad. Sahabat banyak jumlahnya yang sulit dipastikan. Namun ada yang mengatakan bahwa jumlahnya kurang lebih mencapai 114.000 orang.